بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله وجد شكور syukur senantiasa kita panjatkan الله جل وعلا yang telah menurunkan kepada kita pada sore yang berbahagia ini air yang penuh berkah yang merupakan rahmat darinya berupa air hujan maka dari itu saya ingatkan sebuah zikir yang hendaknya kita bacakan ketika turun air hujan yaitu doa Allahumma saiban nafi'an ya Allah berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat dan ya, jangan pernah kita tertipu dengan air hujan yang turun kepada permukaan bumi. Karena air hujan salah satu dari bala tentara Allah Jalla wa'ala yang telah menenggelamkan umat-umat terdahulu yang mendustakan Nabi dan para Rasul mereka. Maka Nabi SAW ajarkan kepada kita doa Allahumma sayban nafi'an. Ya Allah berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jangan sampai hujan tersebut malah menjadi azab dan siksa Allah Jalla wa'ala kepada kita. Di dalam beberapa asar yang lain disebutkan bahwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara waktu mustajabnya doa adalah tatkala nuzulil matar, turunnya air hujan. Maka saya ingatkan pribadi saya sendiri dan segenap sahabat pendengar radio Syarfaid Aceh 96,1 FM pada kesempatan kali ini agar memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Tentunya salat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Sahabat mendengar radio Syiar Tahid Aceh 96,1 FM, ibu bapak, saudara dan saudari yang lontuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dosa besar yang ke-23 dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi, yaitu masalah as-saraqah, dosa mencuri. Telah kita sebutkan syarat-syarat Eh, tangan seorang pencuri itu dipotong dan sampai mana sampai bagian mana dari tangannya itu yang yang dipotong ini telah berlalu pembahasannya yang berikut ini kata penulis rahimahullah taala al-kabiratur rabi'atu wal 'ishrun dosa besar yang ke-24 qat'u at-tariq qat'u at-tariq qata' kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya memotong memutuskan mencegat at artinya jalan. Yang maksud di sini adalah eh, begal, ya, perampok, jalanan, ya, dan yang semisal dengannya atau dengan bahasa di beberapa tempat bajing lompat, ya, dan yang semisalnya. Kemudian berikut ini beliau akan sebutkan sebuah ayat dalam permasalahan ini. Itu firman Allah Jalla wa'ala dari surat Al-Ma'idah. Allah berfirman, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم المائدة ايات 31 ممكن sebagian sahabat pendengar radio Syar Tahid Aceh 96,1 FM bertanya-tanya kenapa di setiap kajian saya atau beberapa ustadz yang lainnya ketika membacakan ayat tanpa membaca isti'adah a'udzubillahi rojim terlebih dahulu sebelumnya maka perlu diketahui bahwa para ulama membahas bahwa al-isti'adah itu dianjurkan ketika eh, hendak membaca Al-Qur'an dengan tujuan tilawah baru dianjurkan al-isti'adah sebagaimana firman Allah wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim dan apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an tilau maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk adapun membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim pada konteks istidlal pendalilan dijadikan sebagai dalil untuk sebuah permasalahan maka tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan ulama salaf itu tidak membaca isti'adah sebelumnya. Ya, dapat dilihat dalam banyak hadis. Ya, mungkin rujukan paling dekat dan paling mudah dilihat uh, kitab Riyadhus Salihin. Silahkan di sana, uh, uh, silahkan dibaca. Di sana ada hadis nomor 10 dan beberapa hadis setelahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala untuk dalam sebuah permasalahan tanpa membaca al-isti'adah terlebih dahulu sebelumnya. Nah, ya ini kalau untuk istidlal. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis nomor 10 dari kitab Al-Arba'in beliau menyebutkan salah satu dari kekeliruan para khutbah khatib-khatib Jumat hari ini mereka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah menyatakan Qala Allah, Allah berfirman. Kenapakah beliau menganggap ini sebuah kekeliruan? Sisi kekeliruannya adalah karena ketika seorang khatib penceramah agama menyatakan Allah berfirman, kemudian ia menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ini akan mencampur adukkan antara ucapan dia yaitu isti'adzah ya dengan firman Allah Jalla Ala. Jadi kesannya a'udzubillah rajim adalah firmannya Allah Jalla Ala. Dan ini tentunya dari sisi mana sangat fatal salahnya karena Allah tidak eh, mungkin memohon perlindungan kepada selainnya. Hanya kitalah yang memohon perlindungan kepadanya. Nah itu yang terkesan pada ucapan khatib dan penceramah agama ketika menyatakan Allah berfirman. Kemudian ia langsung menyatakan a'udzubillah rajim. Mengesankan bahwa kalimat a'udzubillahi rajim" adalah firman Allah. Kalau demikian berarti Allah memohon perlindungan, berarti ada Allah selain Allah. Ini bentuk kekeliruan sebagian khatib dan penceramah agama ya ketika mengucapkan Allah berfirman dia langsung mengucapkan a'udzubillahi rajim". Tapi kata Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin, andai kata dia ingin membacanya, maka hendaknya dia mengucapkan Allah berfirman setelah saya menyatakan a'udzubillah rajim. Ya, sehingga orang yang mendengar memahami bahwa kalimat a'udzubillah rajim di sini adalah dari dia. Tetapi kalau kita melihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis-hadis Nabi ulama salaf ya, dalam menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim untuk pendalilan pada suatu permasalahan, itu tanpa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim al istiadzah terlebih dahulu sebelumnya. Barakallahu fiik. Ini yang ingin saya ingatkan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 31 ini Innama jaza'un ladhina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya membuat kerusakan di, dan membuat kerusakan di permukaan bumi. Balasan untuk mereka hanyalah dibunuh atau disalib. tangan tuqatta'a kaki wa arjuluhum min khilaf. Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Dan kelahum khizyun fit dunia atau dibuang dari tempat kediamannya. Dan kelahum khizyun fil hayat dunya walahum lahum fil akhirat 'adzabun 'adzim. Yang demikian itu sebagai atau suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan, memperoleh kesiksaan yang amat besar. Nah. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini yang sedang kita kaji dan selain beliau dari ulama al-fiqh bahwa para pelaku kerusakan di permukaan bumi seperti perampok, begal, pembunuh, ya, penjual sabu-sabu, bandar sabu, ya, penjual khamar, mereka diberikan hukum sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala tentukan di dalam ayat ini. Nah. Dan sebuah faedah dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya pada ayat ini beliau menerangkan di sana bahwa sebagian ulama menyatakan hukuman yang ada dalam ayat ini khusus untuk mereka kaum musyrikin. Pendapat yang kedua bahwa ayat ini mencakup kaum musyrikin dan kaum muslimin yang memiliki sifat yang sama melakukan pelanggaran yang sama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian Al-Imam Ibn Kathir menguatkan pendapat yang kedua ini dan beliau berdalil dengan beberapa dalil yang beliau sebutkan pada tempat tersebut. Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi sebagaimana dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim bahwa ada sebagian mereka dari Al Arinah dalam sebuah lafaz disebutkan dari Ukal beberapa orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat beliau untuk masuk Islam. Mereka dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kesakitan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan mereka, memerintahkan mereka pergi ke peternakan salah satu peternakan onta salah satu sahabatnya agar mereka meminum susu dan kencing onta tersebut. Ini salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam Tibbun Nabawi bahwa kencing onta salah satu dari Tibbun Nabawi. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jangan ditertawai, bisa kufur kita, bisa batal Islam kita. Karena yang menyebutkannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah katakan wa yang tiku anil hawa in huwa ila wahyuha. Nabi itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan orang yang menertawakan dan melecehkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia yakin itu hadis Nabi itu dapat batal Islam. Islamnya itu bisa batal, ya, bisa murtad dan pindah agama. Ya, karena itu termasuk dari memperolok-olok agama Allah Jalla wa ala. Ya. Karena sebagian orang ketika disampaikan hadis ini dia tertawakan. Nah, dalam keadaan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini juga dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Kotoran hewan yang halal dimakan tidaklah najis. Ya. Adapun kaidah sesuatu yang haram pasti najis ini tidak benar. Tapi yang benar sesuatu yang najis sudah pasti ha haram. Nah, itu sebagai faedah saja ya. Maka mereka pun pergi ke peternakan onta sahabat tersebut. Setelah mereka meminum daripada susu dan kencing onta yang ada di peternakan tersebut, lantas mereka membunuh pengembalanya. Mereka mencongkel matanya, memutilasinya. Kemudian mereka membunuh dan melepaskan seluruh ontanya. Kemudian mereka membuat kerusakan, kekacauan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabatnya untuk mengejar dan menangkap mereka. Mereka pun ditangkap oleh para sahabat Nabi dibawa kepada Nabi. Maka mereka pun di hukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah ma'ruf dalam hadis tersebut dicongkel kembali mata mereka dipotong tangan mereka dan dilemparkan di di eh, di hadapan halai ramai manusia di bawah terik matahari mereka meminta minum tapi tidak diberikan ya karena mereka telah melakukan hal yang sama kepada korbannya ini beberapa dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini berlaku kepada kaum musyrikin dan kepada kaum muslimin yang melakukan pelanggaran yang sama. Sekalipun dalam beberapa lafaz riwayat di atas disebutkan mereka fartaddu telah melakukan kerusakan tersebut mereka murtad. Nah, setelah itu baru ditangkap. Baik. Ini hukum hukuman buat orang yang memerangi Allah Jalla wa'ala. Yuharibun Allah kata Imam Ibnu Katsir maknanya mukhalafah wal mudaddah pelanggaran dan pertentangan. Masuk ke dalamnya kata beliau qat'u at-tariq. Perampok jalanan ya seperti begal. Berhak kalau mereka dibunuh ya kalau memang membunuh korbannya. Nah. Dan di sini beliau sebutkan sebuah eh, faedah apakah kata au dalam ayat ini yang tentunya sering diartikan dalam bahasa Indonesia atau ya. dan atau kalimat au dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna ya yang pertama memiliki makna al-ibahah kebolehan sebagai contoh saya menyatakan kepada lawan orang yang di depan saya isyarat al-qahwa syai minumlah kopi atau teh artinya boleh mana saja ya, untuk kamu minum boleh teh boleh uh, kopi dan boleh kedua-duanya yang kedua bermana takhir, harus dipilih. Contohnya tazawwaj Hindun au ukhtaha. Nikahilah olehmu Hindun atau saudarinya. Di sini maknanya pilihan karena tidak boleh mempertemukan dua wanita kandung dalam sebuah pernikahan. Ya. Maka au di situ bermana at-takhir. Terkadang au di dalam bahasa Arab itu bermana bal bahkan seperti firman Allah au yazidun au asyaddu qaswah bahkan lebih keras daripada batu. Nah, apakah au yang ada di dalam ayat di atas untuk ibahah ya. atau untuk tertib? Ya, untuk tertib. Maka berikut ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi wa qala fi riwayah atiyah au laysat lil ibahah. Ah, kata beliau qala al-Wabili walibi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma au udkhila litakhir wa ma'naha al-ibahah. إن شاء الإمام قتل وإن شاء الصلاة وإن شاء النفى وهذا قول الحسن وسعيد بن مسيب ومجاهد Dari Abdullah bin Abbas menyatakan au yang ada di dalam ayat ini dimasukkan li takhir. Ya, masuk bermakna takhir, pilihan, tetapi makna pada ayat ini adalah al-ibahah, pembolehan. Maksudnya insya Allah imam qatar. Kalau penguasa penegak hukum ingin menghukumi pelaku tersebut dengan membunuhnya, maka dia membunuhnya. Kalau dia ingin menyalip, maka menyalip. Atau dengan dibuang, maka dibuang. Ya, ini pendapat Abdullah bin Abbas, juga pendapatnya Hasan Al-Basri, Said bin Musayyib dan Mujahid. Ya, bahwa au yang ada pada ayat di atas itu bermakna ya al ibaha Ya, dikembalikan kepada pandangan si penegak hukum. Ini pelanggar pelaku pelanggaran ini apakah disalib ataukah dibunuh, ya, dipotong tangan dan kakinya dan bertimbal balik atau dengan dipenjara saja. Ya. Boleh dia memilih salah satu dari ini melihat kepada pelanggaran dia tersebut. Nah. Ini dalam Eh, sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kemudian kata beliau, waqala fi riwayat Atiyah. Tetapi dalam riwayat Atiyah, beliau menyatakan yakni Abdullah bin Abbas, laisat lil ibahah. Bo'au pada ayat di atas bukan untuk ibahah, bukan artinya pembolehan. Bukan makna yang boleh dipilih salah satu dari hukuman di atas. Tetapi makna yang murattabatun lil hukum biikhtilafi biikhtilafil jinayat. Tetapi itu merupakan pilihan untuk hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalau dia membunuh, maka dibunuh. Ya. Kalau dia membunuh dan mengambil harta, kutil wasulib. Maka dia dibunuh dan disalib. Waman akhadal mal walam yaqtul qutil. Tapi kalau dia cuma mengambil merampok tanpa membunuh, maka sekedar dipotong tangannya. Waman safakat dima wa kafa anil amwal qutil. Kalau dia cuma membunuh tanpa merampas hartanya, maka dia cuma dibunuh. Wa man akhafa sabil wa lam yaqtu nufiya minal ard. Tetapi kalau dia tidak membunuh dan juga tidak merampas hartanya, sekedar menakut-nakuti orang yang melalui jalan tersebut eh, yang melintasi jalan tersebut, maka dia sekedar dipenjara. hadha madhhabu syafi'i radhiyallahu an dan ini pendapatnya Imam asy Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, boleh mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu kepada selain para sahabat ya sebagai bentuk do doa sebagaimana firman Allah Jalla wa ala di dalam surat eh, An-Nisa dalam surat At-Taubah setelah Allah menyebutkan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'at walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu dan orang-orang yang telah mendahului dalam keimanan dari kalangan muhajir dan ansor dan yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah sebutkan seluruh mereka yang masuk ke dalamnya selain para sahabat yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan kebaikan dengan radhiyallahu anhu wa Namun ya seringnya kalau untuk para sahabat Nabi itu dikhususkan dengan kalimat radhiyallahu anhu Nah. Dan itu menjadi alamat buat mereka. Wa qala Syafi'i aydan yuhaddu kullu wahidin biqadri fi'lih. Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap pelaku pelanggaran tersebut ditegakkan hukum had kepadanya atasnya sesuai dengan perbuatannya. فمن وجب عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه ويصلب ثلاثا ثم ينزل ينزل ينزل kalau memang dia harus kalau dia memang telah membunuh, kalau dia memang harus dibunuh dan disalib, maka dibunuh dan disalib. Hanya saja dia dibunuh sebelum disalib. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kenapa beliau menyatakan dibunuh dulu baru disalib? Karena agar kita tidak terlalu menyiksanya. Ya. Agar kita tidak terlalu menyiksanya. Kata beliau, kalau mau disalib, dibunuh dulu baru disalib selama tiga hari setelah itu diturunkan. Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak disalib dulu baru dibunuh sebagai bentuk penyiksaan dan itu Allah tegaskan dengan firman-Nya dzalika lahum khizyun fid dunya yang demikian itu merupakan bentuk penghinaan terhadap mereka di dunia kalau dibunuh dulu baru disalib maka tidak ya dikatakan sebagai khizyun fid dunya penghinaan untuk mereka ketika di dunia nah ini khilaf di antara ulama Waman wajaba alih laqatlu al-salb qutila wa dufi'a ila ahlihi yadfununa. Kalau memang dia harus dibunuh tanpa disalib maka cuma dibunuh kemudian jenazah yang diberikan kepada keluarganya. Waman wajaba alih laqat'a duna al-qatil faqutiyat yadahu al-yumna thumma husimat fa in 'ada wa suriqa thaniyan qutiyat rijluhu al-yusra. Tapi kalau dia tak tidak membunuh ia ya sekadar mencuri maka cuma dipotong tangan kanannya. Ya, Kemudian kalau dia mengulanginya kembali, maka dipotong kaki kirinya. Kalau dia mengulangi kembali, ya mencuri dan merampas, maka dipotong tangan kirinya. Nah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dari Jabir, dari Abu Hurairah dan juga dari Harith bin Huwaitib disahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya Al-Alirwa pada nomor 2434. Nah. dan itu pula yang dipraktekkan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di masa khilafah mereka dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi penerapan mereka ini. Nah, barakallahu fikum. Ini kesimpulan pembahasan hari ini. Yang terakhir kata Imam Az-Zahabi فمجر فبمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل قد ارتكب الكبيرة فكيف إذا أخذ المال أو جرح au jarrah au qatal. Apabila mengganggu perjalanan kaum muslimin dari perjalanan mereka dan menakuti menakut-nakuti mereka itu sudah dikatakan sebagai dosa besar, maka bagaimana lagi kalau dia sudah merampas, melukai, dan membunuh korbannya. Dan bagaimana indahnya Islam yang dikira Islam terlalu keras dalam memberi hukuman. Enggak, ini sebagai bentuk rahmat Islam kepada manusia agar terwujudkan ketentraman, keamanan. Ya, dan ini sebagai bentuk penjagaan terhadap nyawa manusia. Karena kalau hukum yang seperti ini ditegakkan, maka tidak ada yang berani bermudah-mudahan dalam merampas, membunuh, melukai, dan mengganggu manusia. Dan itu yang terlihat di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Ya, orang yang ingin membunuh dia mikir seribu kali membunuh karena akan ada kesal setelah itu. Ya. Allah taala ada bisa kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa para perampok ya, yang disebut dengan begal, bajing lompat dan yang semisalnya apa hukuman kepada mereka maka dilihat kalau dia membunuh ya maka dibunuh ya. dan disalib. Apakah salibnya itu setelah dibunuh atau sebelum dibunuh? Dua pendapat di antara ulama. Yang kedua, kalau dia tidak membunuh, cuma merampas, merampok, maka cuma dipotong tangannya tanpa dibunuh. E, kalau dia di cuma menakut-nakuti tanpa merampas dan tanpa membunuh, maka sekedar dipenjara di penjara. Ya, ini kesimpulan dari pembahasan di atas. Ini menerangkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang mengajak penganutnya untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, keamanan, dan saling menjaga hak antara sesama mereka, tidak saling mengganggu di antara mereka baik dalam permasalahan nyawa, harta, dan kehormatan. Maka dari sini saya ingin mengingatkan mudah-mudahan para pemuda mendengar nasihat saya ini ya. Khususnya para pemuda yang suka memakai knalpot racing ya atau sebagian pemuda yang memakai knalpot racing di mobilnya. Ya. Ini juga salah satu dari melakukan kerusakan di permukaan bumi. Telah menzalimi manusia dan itu perbuatan besar, besar besar. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis beberapa hadis yang sahih di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ittaqu al laanin Ada pula e, lafaz yang berbunyi dengan al-la'inain. Hindarilah oleh kalian dua perkara yang mendatangkan laknat. Ya, mendatangkan laknat di sini ada dua makna di antara ulama. Yang menyatakan laknat dari manusia cercaan mereka, yang kedua menyatakan laknat dari Allah. Ya, namun yang rajih ini mencakup kedua-duanya. Hindarilah oleh kalian dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Yang pertama Nabi sebutkan membuang air besar di tempat-tempat manusia bertuduh di bawahnya seperti di bawah pohon, ya. Yang kedua, mengganggu jalan manusia. Mengganggu jalan manusia. Di dalam hadis yang sahih juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, dan demi Allah dia tidak beriman. Para sahabat ketakutan dan bertanya, Waman la yu'min ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa yang engkau maksud dengan sabdamu tersebut? Bahwa orang tersebut tidak beriman. Karena Nabi bersumpah sebanyak tiga kali. Dan menyatakan demi Allah, eh, dia tidak beriman. Ya, beliau bersumpah sebanyak tiga kali dengan ucapannya, dia tidak beriman. Hmm. Orang yang bersumpah dalam bahasa Arab itu menunjukkan serius. Maka para sahabat bertanya, apa siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu seseorang yang tetangganya tidak bisa tenang dengan gangguannya. Ya. Tetangganya tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa beristirahat karena suara knalpot racingnya. Suara musik yang ada di rumahnya. Sekalipun yang dia setir adalah Al-Quran, tetap itu tidak boleh. Kalau mengganggu tetangganya, tertawa dengan keras, ya di saat saat yang tidak diperkenankan, seperti ketika dia ya membusuk saudara yang di rumah sakit. Udah tahu ini di ruang pasien, ya malah ketawa ketiwi dengan suara yang keras sehingga mengganggu pasien-pasien yang lain. Nah, coba bayangkan hadis yang berikut ini. Cermati dan ya renungilah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man akala ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم Barang siapa yang memakan bawang merah dan bawang putih, kurasan, sebuah makanan, sebuah sayur-sayuran yang mendatangkan aroma bau mulut yang tidak enak, jangan dia mendatangi masjid kami, yakni Masjid Nabawi. Karena sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu tersakiti dengan sesuatu yang anak Adam tersakiti dengannya. Hadis di atas menerangkan kepada kita besarnya dosa mengganggu anak Adam. Coba bayangkan hadis di atas tadi. Kita tahu keutamaan sholat di Masjid Nabawi, apalagi imamnya Nabi saw. Alaihi Wasallam dan makmumnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya. Bersamaan itu Nabi tidak membolehkan orang yang telah memakan bawang merah dan bawang putih tatkala menyebabkan bau yang tidak enak dan mengganggu saudara yang ikut sholat jamaah bersamanya. Nabi tidak bolehkan dia pergi ke masjid. Karena itu akan mengganggu Ya, padahal dia datang ke masjid bukan untuk perbuatan sia-sia. Bahkan dia ingin sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menerangkan kepada kita besarnya hak seorang Muslim. Ya, salah satu dari pelajaran dari itu besarnya hak seorang Muslim. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain. Jangan beralasan bebas kok. Bagi saya ini kan kebebasan saya motor-motor saya, mobil-mobil saya, rumah-rumah saya, ya alat musik alat musik saya betul. Saudara punya kebebasan, saudara saudara Anda juga punya kebebasan yang sama. Silahkan hidup dengan bebas dengan aturan syariat Allah dan tanpa mengganggu hak orang lain. Ini orang tadi mau pergi ke Masjid Nabawi mau sholat di belakang Nabi. Tidak dibolehkan oleh Nabi. Kalau karena kedatangannya itu dapat mengganggu jamaah yang lainnya dengan aroma mulut yang tidak enak. Pelajaran yang berikutnya yang dapat kita petik dari hadis di atas bahwa setiap kali kita menyakiti anak Adam, seorang muslim, maka kita telah menyakiti malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala. Karena Nabi menyatakan fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Maka dari sini saya menasihati kawan-kawan khususnya para uh, pemuda ya agar mengganti kenal racing yang ada di sepeda motornya, yang ada di mobilnya, ganti, buang, nggak usah dijual. Karena kalau dijual dipakai lagi oleh orang lain sama aja dosanya. Buang dan ganti yang lain. Mubazir Ustaz, tidak ada istilah mubazir kalau sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para ulama tidak dikatakan mubazir kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti membuang alat musik. Nah, atau kalau memang dijual dipakai oleh orang-orang di tempat-tempat yang tidak mengganggu kaum muslimin di kondisi-kondisi tertentu dan diperkenankan ya oleh negara dia memakai knalpot yang seperti itu. Ya. Nah terkadang kita sendiri jantungan ya, ya beberapa kali seperti kejantungan uh, jantungan ketika mendengar suara knalpot sepeda motor beberapa anak muda. anak mayat tergepak. Bedakan anak mayat tayo yang kat Tuhan tergepak-gepak tu. Terkeja-keja tu tengah da'i. Ya. Kalau orang tersebut sabar. Kalau enggak dia berdoa. Mendoakan kejelekan kepada orang tersebut. Sedangkan Nabi menyatakan. Da'watu nazlum laysa bayna wa bayna Allah hijab. Doa orang yang terzalim. Itu tidak ada tirai. Tidak ada penghalang antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira sampai di sini. untuk kajian hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.